kepada para peserta yang berkenan untuk memberikan pertanyaan, dimohon bisa menuliskan pertanyaan dan dikirimkan uh, ke depan. Ya. Ada yang bertanya, Bismillah Ustadz, teroris banyak diidentikan dengan jenggot, baju jubah, celana di atas mata kaki. Mohon diberikan penjelasan. Masya Allah. Itulah susahnya. Itulah sisi fitnahnya. Seperti yang saya terangkan di awal. Teroris-teroris yang ada ini itu bukan dengan serta-merta langsung bertindak dengan fisik. Tapi di benak mereka, di otak mereka sudah ada pemahaman. Faham yang sangat mematikan. Virus yang sangat membahayakan. Mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak mengkafirkan muslimin dengan tanpa hak dan seterusnya yang saya saya gambarkan tadi. Dan memang dan memang di dalam sejarah Islam semenjak kali pertama muncul sekte Khawarij yang melatar belakangi munculnya berbagai macam teroris-teroris sampai sekarang ini. Memang dari mulai masa munculnya dulu mereka dikenal sebagai sosok yang militan. Militan. Bahkan Rasulullah SAW sudah jauh-jauh sebelumnya memperingatkan para sahabat dari sekte ini. Rasul menyatakan Tahkiruna salatakum bi salatihim bisiyamihim. siyamakum yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim. Kalian wahai para sahabat. Ini Rasul berkata di hadapan para sahabat. Kalian wahai para sahabat. Merasa meremehkan sholat kalian. Bila dibandingkan dengan sholatnya mereka. Meremehkan puasa kalian. Bila dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran. Tetapi tidak sampai tenggorokan mereka. Itu sahabat. Apalagi kita orang. Wah kalah militan sama mereka. Mereka dikenal sebagai ahli sholat, dikenal sebagai ahli puasa, dikenal sebagai ahli membaca Quran, dan semisalnya. Memang militan salah agamanya, tapi yang membuat mereka menjadi menyimpang pemahaman yang ada di benak mereka. Pemahaman takfir. Dulu mereka memerangi para sahabat yang mulia, para sahabatul kiram, memerangi Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan sekarang mereka pun juga pada kenyataannya banyak yang banyak membunuh orang-orang yang sesungguhnya muslimin. Dari total korban-korban mereka yang non muslim lebih sedikit tapi yang banyak muslimnya yang nggak berdosa yang nggak bersalah yo ya anak-anak ya perempuan orang yang nggak tahu apa-apa tahu-tahu kena bomnya mati Allahul musta'an maka saya ingatkan di sini ciri-ciri teroris itu bukan pada penampilan zahirnya. Kenapa demikian? Sebab pada praktek eh, apa namanya pada praktek mereka ketika mereka melaksanakan aksi tidak ada satupun di antara mereka yang menggunakan jubah. Tidak ada satupun di antara mereka yang berjenggot. Tidak ada satupun di antara mereka yang disebutkan tadi mereka justru melaksanakan penyamaran, menanggalkan jubahnya, menanggalkan jenggotnya dengan pakaian-pakaian yang nyamar. Orang nggak tahu ini adalah seorang teroris. Kemudian baru meledakkan dirinya di tempat yang sudah mereka rencanakan. Kalau seandainya ciri khas mereka adalah berjubah, dimanapun mereka berada berjubah, melaksanakan aksi juga berjubah. Barakallahu Sekali lagi, ini bukan ciri Apalagi pakaian semacam ini sesungguhnya pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ciri khawarij adalah pemahamannya. Mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Kita semuanya bisa mengetahui si bulan. Ketika kita tanya, bagaimana pendapat kamu terkait dengan penguasa sekarang ini? Kalau dia punya pemahaman teroris, terorisme pemahaman khawarij langsung kafir. Gitu nggak pakai ragu-ragu, tanpa basa-basi. Bagaimana Pak SBY? Kafir. Gitu. Ada yang mengatakan tohut. Gitu. Itu biasa mereka itu. Bahkan mereka pun juga dengan tanpa segan-segan mengadakan acara besar dan terang-terangan mengkafirkan penguasa kaum muslimin. <clears throat> Wallahu taala a'lamu bisawab. Sehingga dalam mengidentifikasi terorisme itu bukan dengan penampilan zahir tetapi dari pemahaman itu akan kelihatan dari ceramah-ceramah mereka dari buku-buku mereka dari mahadara-mahadara mereka orasi-orasi mereka statement-statement mereka itu ketahuan barakallahu fikum dan nampaknya dari pihak pemerintahan kita terutama yang militer sudah tahu betul siapa mereka barakallahu fikum <clears throat> Apakah tindakan pemerintah yang tegas dengan menangkap para demonstran yang anarkis dibenarkan dalam syariat? Dalam bimbingan Islam, menangani sesuatu itu bertahap. Walaupun yang ditangani adalah teroris atau demonstran yang anarkis. Yang kali pertama dilakukan adalah pendekatan persuasi. Ini yang pertama pendekatan persuasi, upayakan terlebih dahulu dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, terus begitu. Supaya mereka bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Tetapi kalau fitnah mereka, kejahatan mereka semakin merajalela dan tidak bisa diredam, melainkan dengan cara ketegasan, penguasa punya hak untuk berbuat demikian. Saya ulangi lagi, penguasa punya hak untuk berbuat demikian. Penguasa bukan rakyat. Penguasa punya hak demikian. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Sehingga terkait dengan demonstrasi anarkis ketika dari pihak pemerintah, pihak penguasa bisa melaksanakan upaya-upaya supaya jangan sampai e, berbuat kasar, upayakan terlebih dahulu. Sampai ketika sudah kepepet, tidak mungkin lagi menangani mereka melainkan dengan cara tegas, tegas. Itu merupakan hak penguasa, murni hak penguasa, bukan semua rakyat. Hanya pemerintah yang diizinkan oleh Islam menindak ini semuanya. Bahkan terkait dengan bab teroris, ketika mereka tidak mungkin dihentikan eh, gerakannya atau aksinya, melainkan harus dengan cara menembak mereka. Penguasa diizinkan untuk menembak mereka. Bahkan dalam Islam memberantas teroris dengan pemahaman khawarijnya yang tidak mungkin diredam dengan pendekatan persuasif harus dengan cara perang melawan mereka perang melawan mereka bagi para penguasa itu merupakan fadilah besar itu merupakan keutamaan besar Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya dan mutawatir terkait dengan sekte khawarij ini beliau mengatakan terkait dengan mereka syarru qatla tahta adibis sama. Mereka sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatlaman qatalu dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Dan juga belum mengatakan dalam lafaz yang lain, lain adraktuhum la'aqtulannahum qatla'at. Kalau aku mendapati masa mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana sebagaimana pembunuhan kaum Ad pada masa-masa nabi-nabi sebelumnya. Ingat ini bukan untuk masyarakat luas. Sabda Rasul ini oleh para ulama ditujukan kepada para penguasa. Selaku yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Itu pun katanya para ulama ditaruh di solusi yang paling akhir. Tapi tidak mungkin meredam mereka dan harus perang melawan mereka. Maka perangnya penguasa melawan khawarij itu merupakan peperangan yang syar'i, peperangan yang mengandung fadilah besar. Kalau mereka berhasil membunuh Khawarij, itu dikasih pahala besar. Dan kalau mereka terbunuh, yang terbunuh di tangan kaum Khawarij adalah muslim yang terbaik. Oleh karena itulah, sahabat Ali bin Abi Thalib pada masa itu dikarenakan tidak mungkin lagi meredam fitnah Khawarij Haruriyah, maka beliau pun perangi mereka, beliau basmi mereka dalam peristiwa Nahrawan dan beliau sebagai khalifah ketiga itu. Ingat khusus untuk penguasa bukan ditujukan kepada masyarakat luas kecuali kalau masyarakat dimintai bantuan oleh pihak penguasa maka sami'na wa ata'na kita mendengar dan mentaati penguasa ketika mereka meminta bantuan masyarakatnya untuk memberantas kaum khawarij tadi. Barakallahu fikum. Terus bagian uh, eh, aparatur negara militer ya, di wilayah Sulawesi itu sempat bimbang. Di sana sempat terjadi kotak senjata, bimbang. Diapakan? Tembak enggak? Tembak enggak? Tembak enggak? Tembak kok masih muslim? Tembak kok begini orangnya? Barakallahu itu. Tanya kepada sebagian teman-teman kita. Gimana Pak Ustaz? Kalau nggak ditembak, kita yang mati. Ditembak kok masih muslim, Ustaz. Boleh nggak saya tembak Ustaz? Jawabannya apa? Jawabannya, kalau memang tidak mungkin diredam fitnah mereka dan mau tidak mau harus berhadapan dengan mereka dengan senjata. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu wahai para penguasa. Jangan ragu-ragu wahai para aparatur negara. Tembak mereka. Tembak mereka. Tindakan Bapak yang menembak mereka itu merupakan tindakan ingkarul mungkar. Tindakan yang sangat dipuji dalam agama. Memberangus orang-orang yang berbuat demikian. Barakallah itu. Kalau seandainya ada yang tertembak dari pemerintahan kita. Mudah-mudahan menjadi pejuang yang terbaik dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sudah mungkin lagi mundur. Kalau mungkin persuasi, persuasi. Sekali lagi, itu solusi yang paling akhir. Barakallahu fikum. Apakah mengatakan bid'ah sama dengan mengatakan kafir? Beda. Lain bid'ah, lain kafir. Kalau kafir keluar dari agama, kalau bid'ah belum keluar dari agama. Kecuali kalau bid'ahnya tadi bid'ah besar yang mengeluarkan orang dari agama. Tetapi menfonis orang sebagai ahli bid'ah juga tidak boleh serampangan. Sebagaimana tidak boleh serampangan menfonis orang lain kafir. Barakallah. Tingkatan dosanya lebih tinggi yang kafir. Ini murtad dari Islam. Kalau bid'ah belum tentu. Tapi terkait dengan hukum menfonis, tidak boleh menfonis siapapun sebagai ahli bid'ah apalagi sebagai orang kafir dengan tanpa hak. Jadi Islam itu tidak mengajarkan serampangan, tidak mudah mengatakan orang bid'ah itu dan tidak mudah mengatakan orang kafir itu, terlalu panjang persyaratannya. Masya Allah, bagaimana kalau pemimpin kita yang terpilih orang kafir? Bagaimana sikapnya kita? Wajibkah kita mendengar dan taat? Masya Allah. Yang pertama menyampaikan aspirasi kepada instansi terkait, mohon diganti. Eh, kita kan punya punya uh, ada instansi yang menampung aspirasi kita. Mohon diganti. Kalau dalam bahasa uh, Islam kembali kepada ahlul halli wal abdi. Di tempat kita ada MPR dan DPR minta diganti Tolong jangan yang itu. <clears throat> yang muslim saja. Tapi kalau seandainya, seandainya la qadarullah, mudah-mudahan terjadi. Kok penguasa kita yang tertinggi adalah orang kafir yang diyakini ke uh, diyakini dengan pasti dia orang kafir. Pertanyaannya adalah apakah boleh kita memberontak? Kan begitu mengomong kepada uh, badan legislatif nggak mungkin. Apalagi artinya lagi nah, ngomong kepada yang yudikatif juga nggak mungkin. Semuanya buntu. Gimana ini? Berontak atau tidak? Dalam masalah ini, para ulama besar kita zaman sekarang memberikan fatwa untuk memberontak penguasa yang jelas-jelas kafir itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dipastikan mereka itu betul-betul kafir. Sesuatu yang sangat nyata yang meyakinkan kekufurannya, bukan diduga-duga kafir. Yang pertama, yang kedua, untuk melaksanakan pemberontakan atau mengkudeta mereka itu harus memiliki al quwah Al-Mutakafi'ah. Kekuatan sepadan dengan penguasanya. Selain lagi ya. Yang kedua ini harus memiliki kuwatud mutakafi'ah. Kekuatan yang sepadan dengan penguasanya. Sekarang yang kita hadapi seorang penguasa negara. Dia membawai sekian banyak prajurit, sekian banyak Nah, pasukan sekian banyak apa namanya peralatan perang. Maka ketika antum mau memberontak dia, mengkudeta dia, harus memiliki kekuatan yang sepadan. Dan semua hal senjatanya sepadan. Tidak bisa mereka membawa tank, mereka yang bawa pesawat tempur atau bawa batu. Itu sih namanya mati konyol. Harakallah itu. Bukan demikian yang namanya apa, uh, dalam Islam. Yang ketiga, kemaslahatan yang dicapai yaitu menggulingkan kekuasaan orang kafir ini. Kemaslahatan yang di, di, di kemaslahatan yang apa? Kemaslahatan yang diharapkan itu diyakini atau kemungkinan besar tercapai. Sehingga lebih besar maslahatnya daripada maslahat. Ini tiga persyaratan penting disebutkan sama Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah dan juga dinukil dari Syekh Mukbil bin Hadi al wadi rahimahullah salah seorang alim besar dari Yaman. <coughs> Kalau belum terpenuhi maka kita harus taat kepada penguasa tadi dalam urusan urusan duniawi atau kemaslahatan umum tidak mentaati dia dalam perkara-perkara agama lakum dinukum waliyadin. Ditunggu sampai dia diganti oleh penguasa berikutnya, periode berikutnya atau semoga Allah wafatkan dia. Barakallahu Nah, sehingga bisa diganti dengan yang lain yang muslim. Intinya para ulama kita, barakallahu fikum, tidak mengajarkan tindakan gerasa gerusu. Penuh pertimbangan, matang. Kenapa? urusan memberontak penguasa atau kudeta militer, urusan darah, urusan nyawa. Nyawa seorang muslim, darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Sehingga tidak mudah, tidak boleh dengan mudah untuk ditumpahkan dan direnggangkan nyawanya. Sudah ketat peraturannya para Ya sudah, kalau misalkan kafir ya sudah. Secara hukum e, positif ditaati, Perkara sifatnya duniawi taati, mafhum ditaati, selebihnya banyak-banyak doa. Mudah-mudahan digantikan oleh penguasa yang terbaik atau dimatikan semua Allah supaya e, dia istirahat dari kejahatan kuburannya diganti dengan yang lain. Barakallah. <coughs> Dan sebagai faedah penting yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, salah seorang ulama dari madzhab Hanafiyah pada masa itu dalam bukunya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah menjelaskan bahwasanya ketika di sebuah bangsa, sebuah negara itu yang menguasai adalah orang-orang zalim. Penguasanya kejam, penguasanya zalim, itu katanya beliau bukan semata-mata karena penguasanya tapi dikarenakan dosa rakyatnya. Karena rakyatnya zalim, rakyatnya lalim, rakyatnya suka berbuat dosa, Allah hukum mereka dengan penguasa yang sama, dengan penguasa yang kejam, dengan penguasa yang zalim. Allahul Musta'an. Hati-hati. Sehingga ketika penguasa di negara masing-masing penguasa yang zalim harus introspeksi diri. Istighfar, taubat kepada Allah, perbaiki diri, jadilah muslim yang saleh, muslim yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan gantikan nanti insya Allah dengan sendirinya penguasa-penguasa yang soleh. Disebutkan dalam sebuah atar dinukil dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ada sebagian pihak datang kepada sahabat Ali mengeluhkan kondisi umat Islam ketika itu yang sedang carut marut. Perang saudara atas segala macamnya. Tanya, wahai Ali bin Abi Thalib, <coughs> kenapa di masa pemerintahan kamu kok seperti ini kondisinya. Kok lain dengan masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab? Jawabannya Ali bin Abi Thalib. Kalau pada masa Abu Bakar dan masa Umar, rakyatnya kayak saya. Kayak Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau di masa saya, rakyatnya kayak kamu. Sedang <clears throat> ya? Artinya kondisi masyarakat betul-betul sangat mempengaruhi penguasanya. Semakin soleh, semakin bertakwa masyarakatnya, semakin taat kepada penguasa dan perkara yang baik, maka penguasa pun akan dengan sendirinya baik. Tapi kalau rakyatnya itu yang jahat, yang boleh, yang fasik, yang mursal, yang mungkar, jangan salahkan siapa-siapa kalau dihukum oleh Allah dengan adanya penguasa-penguasa yang boleh. Itu penjelasan dari Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah. Barakallahu Bagaimana kalau mereka kaum khawarij menyerang kita? Apakah kita harus maka apakah kita apakah kita kita membalas menyerang mereka? Nama ya Pak. Satu berita yang sahih dari orang yang terpercaya. Dan nampaknya itu harus waspada. Sesungguhnya TU target operasi teroris itu bukan orang-orang kafir. Sebagaimana dulu kaum Khawarij mereka membunuh para sahabat tapi membiarkan ahli kitab, membiarkan kaum musyrikin nggak dibunuh. Target operasi sesungguhnya kaum khawarij ialah penguasa dan jajarannya serta kaum mukminin, kaum muslimin yang betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Siap-siap antum jadi target cirikhas mereka itu. Khawarij dan satu sekte lagi yang saya tambahkan. Kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Tegas mereka mengatakan, kalau kami nanti memiliki kekuasaan, yang kali pertama kami habisi adalah kalian. <laughs> Jangan takut. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul mengakhiri. Mereka membuat makar, tapi Allah akan membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Ketika mereka menyerang kita, yang kali pertama kita lakukan adalah menghindar. Langsung menghubungi aparat yang berwajib. Negara kita negara hukum, negara kita negara aturan yang memiliki pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing dalam urusan serangan fisik harus dikembalikan kepada pihak yang berwajib menghindar Ya mendengar, ngeles, kemudian hubungi pihak pemerintah, pihak aparat supaya mereka yang menangani mereka-mereka ini. Begitu penguasa menangani selesai alhamdulillah. Tapi kalau betul-betul kondisi kita sangat-sangat terdesak yang tidak mungkin kita menyelamatkan diri, melainkan harus dengan menyerang mereka, serang mereka. Itu sudah solusi yang paling akhir. Barakallahu Dan dapat pahala besar ya perang melawan kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu perang melawan Khawarij. Barakallahu fikum. Ketentuannya ketentuannya ketika nanti antum berhasil memukul mundur mereka tidak boleh dikejar. Biarkan mereka lari. Dikarenakan yang menangani sesungguhnya bukan kalian sebagai masyarakat, tapi penguasa dan pihak pemerintah. Barakallahu fikum. <clears throat> sebagian ahlu sebagai ahlu sunnah atau salafin telah diajarkan bahwa kita wajib taat pada pemerintah muslim pada perkara-perkara yang ma'ruf di beberapa tempat dakwah salafi terkesan eksklusif atau tidak membaur dengan masyarakat lebih-lebih menjalin kedekatan dengan aparat negara atau pemerintah sehingga terkadang muncul kecurigaan-kecurigaan dari sebagian masyarakat akan dakwah ini mohon nasihatnya dari tadi nasihatnya sudah Nah, itu nasihat untuk kalian orang pertama dan kepada yang lain orang kedua. Barakallahu Harus merubah semuanya. <clears throat> apabila pemerintah bertindak tegas terhadap teroris atau anarkis, anarkisme, biasanya mereka berhadapan atau bermasalah dengan HAM. Bagaimana menurut Islam? HAM-HAM ini yang membuat masalah ya. Barakallah itu. Seperti terangkan tadi, solusi yang diambil pemerintah itu ada pendekatan persuasif, ada solusi terakhir tindakan tegas itu di bagian akhir yang tidak mungkin diredam melainkan dengan cara seperti itu. Insya Allah kalau dengan upaya yang saya sampaikan tadi sebagai upaya terakhir tidak ada hal yang macam-macam. Nah dikatakan sangat jelas urusannya. Mereka semuanya tahu, nggak mungkin diredam melainkan dengan cara itu. Tapi kalau penguasa dari mulai awal langsung men, eh, bersikap keras dan arogan, mungkin akan bermunculan suara-suara sumbang dari ham-ham yang ada ini. Dan mohon maaf ya, rata-rata HAM itu dibalik mereka adalah orang-orang kafir. LSM, LSM, HAM-HAM dan segala macam itu orang-orang kafir. Begitu non-muslim minoritas yang bertindak anarkis. Tidak ada yang bersuara sedikit pun. Bahkan mereka bertindak untuk memutabayakan fakta. Begitu muslim yang bertindak wah suara semuanya, wah karuan. Di belakang mereka adalah kaum kalau barakallahu Yang penting sekarang secara syar'i. Barakallahu Tolong sebutkan nama-nama teroris di Indonesia. Yang seperti yang sudah disebarkan oleh para penguasa kita. Nah, jaringan trio Bobber, Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudra, kemudian Nutun Top, Dr. Ashari dan segala macam itu grupnya mereka semuanya ma'ruf para itu. Kalau yang masih hidup, mohon maaf kalau saya sebutkan ABB <coughs> gitu ya. ABB yang satu ini otaknya yang main, bukan fisik. Orang ini secara otaknya lebih membahayakan daripada Nurdin Top. Hati-hati. <clears throat> Alhamdulillah sudah dimasukkan di Nusa Kambangan. <clears throat> Dan yang lain-lainnya. Jadi semua yang dimasuk dalam jaringan mereka dan yang semisalnya itu nama-nama yang di Indonesia ini, ya Dan jangan dikira cuma mereka, masih banyak di belakang mereka antri ribuan orang antri siap menjadi pahlawan mujahidin dalam tanda kutip kepingin mati syahid padahal mati sangit Allah <clears throat> kenapa sekali lagi sekarang pemahaman pemahaman virus pemahaman khawarij itu masih di mana-mana barakallahu fikum bagaimana cara menjelaskan pada masyarakat jika mereka beranggapan kalau salafi bagian dari teroris? <laughs> ya, tuduhan saja. Cara menjelaskannya langsung dengan interaksi dengan mereka. Tunjukkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, dan segala macamnya. Insya Allah hanya waktu yang menentukan. Lambat laun, insya Allah mereka akan paham siapa teroris dan siapa pula ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Barakallahu fikum. Naam. Apakah yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah presiden atau hanya cukup gubernur atau kabupaten seluruhnya? Para fuqaha kita mengatakan yang dimaukan dengan wulatul umur pemerintah kita dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Walaupun yang di Katakan samina wa ta'na dalam bentuk bayat itu hanya dengan presiden, bukan dengan wakil-wakil dan jajaran-jajarannya. Tapi terkait dengan ketaatan kepada penguasa dari mulai atas presiden sampai yang paling bawah Pak Lurah. Atau kepala dusun. Semuanya itu masuk. Hmm. Camat, bupati, wali kota, gubernur, semuanya masuk dalam jajaran para umar, umar kita kita tidak boleh menyakiti orang-orang kafir yang tiga atau tiga jenis orang kafir tadi. Tetapi mereka menyakiti kita dengan budaya mereka yang jelek, pakaian mereka, akhlak mereka, adat mereka, hingga kebanyakan kita tergoda, tergiur, terpengaruh oleh mereka. Maka bagaimana agar kita anak-anak kita nggak terpengaruh dengan mereka? Lah itu tadi ya harus mengokokkan iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita harus kokoh imannya, kokoh Islamnya, kokoh akidahnya, kokoh ibadahnya. Dan juga anak-anak kita ketika uh, mereka mengganggu kita dengan hal-hal semacam ini, kita bisa melaporkan kepada pihak terkait dari pihak penguasa kita. Paham ya? Misal wilayah Banjarnegara. Nah, uh, menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia. Ternyata banyak turis-turis masuk Banjarnegara nggak punya akhlak. Langsung ngomong Pak Bupati, Pak Bupati tuh turis-turisnya itu moralnya nggak beres. Tolong diamankan. Langsung ngomong bupatinya. Langsung. Pamong Praja, keluar. Gitu menertibkan mereka semuanya. Kan nah, gitu ya? Barakallah. Itu ada aturan mainnya. Sehingga kita ada tempat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik untuk menangani hal-hal tadi. Di sinilah pentingnya kita berdakwah kepada Allah, memberikan penyuluhan, memberikan pembelajaran agama kepada kaum muslimin supaya kokoh agama mereka dan tidak terpengaruh dengan budaya-budaya orang-orang kafir. Barakallahu Apakah dosa meminjamkan sepeda motor kepada orang yang tidak memiliki SIM untuk kepentingan darurat? Masya Allah. Uh, <coughs> di antara ketaatan kepada pihak penguasa yang sifatnya mubah ialah memiliki surat izin mengemudi SIM bagi yang memiliki kendaraan bermotor. Itu hukumnya mubah. kelas itu. Adapun gambar yang di dalamnya dan segala macamnya itu e, sesuatu yang nggak mungkin terelakkan. Mimma ta'amu bihil balwa. Tidak ada masalah. Kita bikin SIM, kita bikin paspor, kita bikin KK, kita bikin eh, ada kartu nikah, buku nikah dan segala macamnya itu semuanya perkara yang lazim dan harus ada pada warga negara Indonesia Raya ini. Barakallahu fikum. Cuman peraturannya terkait dengan penggunaan SIM ada zona zona jalan. Itu oke. Ada zona wajib pakai helm, pakai SIM dan segala macamnya. Ada zona bebas di kampung-kampung. Ya kita yang nggak punya SIM ya zona bebas kampung-kampung sana kemari. <laughs> Barakallahu fikum. Yang punya SIM, yang punya SIM bebas kemana mana Barakallahu fikum. Naam. Dari kami misalnya. Nah, boleh kalau kondisinya sangat darurat. Tahu-tahu ada ikhwan kita, saudara kita muslim anaknya sakit keras, harus segera dibawa ke rumah sakit daerah. Dia punya motor, dia nggak punya SIM. Bismillah Itu urusannya lain bahasanya. Oh, dia berhenti mana sinnya? maaf pak saya nggak punya sim tapi saya darurat anak saya sakit mau oh, saya adakan ke uh, rumah sakit daerah insya Allah polisi akan memaklumi insya Allah polisinya akan memaklumi barakallah itu gitu ya nama -mm. nah ya ada ini yang harus disampaikan kepada kita semua al-muhim ketika itu perkara yang sifatnya maslahat maslahat umum kita harus sami'na wa ta'na kepada pemerintah kita cukup